Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Warfa' biwawin wa biyajarur wansibi Salima jam'i amirin wa mudhnibi washibahi zaini. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Di sini beliau mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-35 dan ke-36. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan warfa biwawin wa wan sibi Ya rafa'kanlah dengan wawu dan ya majrurkanlah dan nasabkanlah ya, atau jarkanlah dan nasabkanlah dengan ya. Apa yang di Arab seperti itu, yaitu dirofakkan dengan wawu, kemudian dijarkan dan dinasobkan dengan ya, yaitu salima jam'i amirin wa mudhnibi. Ya, yaitu jamak yang salim, seperti amirin dan mudhnibin. Washibahi dhaini, dan yang serupa dengan dua kata tersebut yaitu amirin dan mudnibin. Nanti akan ada penjelasan ya mengapa yang dipilih adalah amirin dan mudnibin. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini. Ya, subbab di mana ya, terdapat bait yang ke-35 dan ke 36 yaitu i'rabu jam'il mudzakkaris salimi. Jadi bait ke-35 dan ke-36 itu adalah i'rab untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian Syekh hmm. Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan mengenai bait ini Ya, kemudian beliau melanjutkan, Hadal babu thalithu mimma yu'rabu bil hurufi. Ini merupakan bab yang ketiga dari ya kata yang di'arab dengan huruf. Ya, kita sudah membahas tiga bab, dan ketiganya itu semuanya di'arab dengan huruf. Ya, di mana yang pertama, al-asma'us sittah, itu rofa dengan wawu, kemudian nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Kemudian bab yang kedua adalah ya isim musanna dan mulhaknya yang rofa dengan alif dan nasab dan jar dengan ya. Nah sekarang kita masuk ke bab ketiga dari kata yang di dengan huruf. Ya apa itu? wa huwa jam'ul mudzakkaris salimi. Ya, jam'ul mudzakkaris salimi yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, perhatikan di sini ya di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan harokat di kitab beliau. Dan beliau memberikan ya harokat kasroh untuk as-salimi. Berarti as-salimi itu adalah sifat untuk al-mudzakkar, bukan untuk jam'u. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, di sini beliau memberikan keterangan bahwa kalimatus salimi sifatun lil mudzakkari. Kata as-salimi itu adalah sifat untuk kata al-mudzakkar. Fa fatudbatu mithluhu. Ya, atau fatudbatu mithlahu. Ya, maka kata as-salimi ini itu diharokati atau diberi harokat dengan yang semisal dengan kata mudhakkar. Maka tadi bukan dibaca jam'ul mudzakkaris salimu, tetapi dibaca jam'ul mudzakkaris salimi. Karena kata as-salim di sini adalah sifat untuk kata al-mudzakkar. Hadza huwal ahsanu. Ya pendapat ini yaitu pendapat di mana as-salim itu adalah sifat untuk al-mudzakkar itu adalah pendapat yang lebih baik menurut beliau. Liqaulina ya karena perkataan kami salima fihi bina ulwahidi inda jam'ihi Mengapa as-salim itu disifatkan atau menjadi sifat untuk kata al mudhakar Karena salima fihi bina ul wahidi inda jam'ihi. Karena bentuk wahidnya atau bentuk mufradnya itu tetap selamat ya, ketika dia itu dijamakkan. Ya contohnya apa? Contohnya muslimuna. Muslimuna itu asalnya adalah muslimun. Asalnya adalah muslimun. Ya, maka ketika menjadi jama' yaitu muslimuna, itu bentuk muslimun tetap selamat. Ya, tetap ada huruf mim, ya sin, lam, dan mim, dan harokatnya juga tetap sama. Karena itu, ya di sini beliau menguatkan pendapat bahwa as-salim itu adalah sifat untuk al-mudzakkar, bukan untuk jamak. Ya. Kalau di catatan kaki dari cetakan Dar Ibnul Jauzi itu ada tambahan yang menguatkan pendapat beliau, yaitu beliau menyebutkan ذكر الصبان في حاشيته على شرح الأشموني ya. itu menyebutkan dalam hasyiah beliau terhadap syarah Al-Ashmuni dan kita mengetahui syarah Al-Ashmuni itu adalah syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik yaitu Al-Mujallad Al-Awwala kemudian As-Safhata Al-Thamanina Ya, jadi pada jilid pertama, kemudian di halaman yang ke-80, itu asoban itu menyebutkan. Ya, menyebutkan apa? Ya, nanti akan kita teruskan. Wa min ba'dihil khudariyu fi hasyiatihi ala syarhi bani aqilin. Dan sebelum beliau, yaitu sebelum atau sebelum as itu juga ada yang menyebutkan siapa itu yaitu Al-Khudari dalam hasyiah beliau untuk syarah Ibnu Aqil. Dan kita mengetahui ya syarah Ibnu Aqil itu juga syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik. Ya Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid yang pertama. Kemudian As-Safhatal Hadiyata wal arba'ina ya pada halaman ke-41. Nah, apa yang disebutkan oleh As-Sabban dan juga al khudhari annal arjaha i'tibaru kalimatis salimi sifatan lil mudhakkari. Ya bahwa pendapat yang lebih rojih atau pendapat yang lebih kuat itu bahwa ya menganggap kata as-salim itu merupakan sifat untuk kata al-mudzakkar. Ya, jadi as dan juga Al-Khudhari juga memilih pendapat ini bahwa kata as-salim itu adalah sifat untuk kata al-mudzakkar. Fatudbatu mithlahu. Ya maka kata as-salim itu diberi harokat seperti al mudhakar Bukan seperti jam'u maka dibaca jam'ul mudhakkaris salimi, bukan jam'ul mudhakkaris salimu. Menurut beliau, berdua rahimahumallahu ta'ala. Mengapa liqaulina salima fihi bina'ul wahidi inda jam'ihi? Yaitu karena ya ucapan kami bahwa bentuk wahidnya, yaitu bentuk mufradnya itu tetap selamat ketika menjadi jamak. Ya seperti tadi, mukminun menjadi mukminuna, itu mufradnya yaitu mukminun itu tetap selamat bentuknya. Namun di sini ada tambahan wa yajuzu tibaruha sifatan li jam'in. Ya akan tetapi boleh juga bahwa as-salim itu dianggap sebagai sifat untuk jamak. Ya artinya dibaca jam'ul mudzakkaris salimu. Ya, undur An-Nahwal Wafiya Al-Mujallad Al-Awwala ya, As-Safhata As-Sabi'ata Wa-Thalathina Wa atau Ba'da Mi'atin Dan ini dapat dilihat uh, pada kitab An-Nahwul Wafi jilid pertama Eh, halaman 137. Ya maka ini adalah perkara yang luas. Artinya ada yang membaca jam'ul mudhakkaris salimu atau jam'ul mudhakkaris salimi. Ya hendaknya ya bagi kita yang sudah mempelajari kitab ini itu tidak bermudah-mudah menyalahkan yang membaca berbeda dengan kita. Ya, misalkan kita mengikuti pendapat Syekh Abdullah Al-Fauzan ya bahwa membacanya adalah jam'ul mudzakkaris salimi, tidak perlu menyalahkan yang membaca jam'ul mudzakkaris salimu. Demikian pula sebaliknya. Ya, kita kembali ke atas. Ya, wa ta'rifuhu dan definisi dari jamak mudzakkar salim ismun dalun ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua. Ya, sesuatu yang lebih dari dua. Biziyadatin fi akhirih. Yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua dengan tambahan di akhir kata tersebut atau di akhir isim tersebut. Kemudian salihun litajridi. Dan e, ini syaratnya seperti e, definisi dari isim musanna bahwa salihun litajridi yaitu memungkinkan dikosongkan Artinya memungkinkan dikosongkan dari tambahan tersebut. Wa atfi mithlihi alaihi. Dan isim yang telah dikosongkan tersebut itu memungkinkan untuk diatofkan dengan yang semisal. Ya, ini serupa dengan definisi yang ada pada isim muthanna. Nahwu contohnya farihal faizuna ya farihal faizuna. Ya, para pemenang tersebut itu telah bergembira. Ya. Fahadha fahadha ismun dalun ala aktsara min ithnaini. Maka al-faizuna itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua. Wa fihi ziyadatun fi akhirih. Dan di dalam alfa izuna itu terdapat tambahan di akhir kata tersebut. Wahiyal wawu wan nunu. Tambahan tersebut itu adalah huruf wawu dan huruf nun. Wahuwa salihun littajridi min hadhihi ziyadati. Dan kata alfa izuna itu yang memungkinkan untuk di kosongkan atau dihilangkan dari tambahan tersebut. Ya, jadi alfa izuna itu memungkinkan diambil wawu dan nunnya menjadi alfa izu. Ala taro annaka taqulu faizun. Ya, tidakkah engkau melihat ya bahwa engkau dapat mengatakan fa izun Ya, seorang pemenang wa atfu mithlihi alaihi. Ya dan kata faizun tersebut itu memungkinkan untuk diatofkan dengan kata yang sama. Fatakulu, ya maka engkau mengatakan, Ja'a faizun wa faizun akharu. Ya telah datang seorang pemenang dan juga seorang pemenang yang lain atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi menjadi ja'al faizu wa faizun akharu. Telah datang ya, seorang pemenang dan pemenang yang lain. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan penjelasan beliau wal muradu bisalimi. Nah, apa yang dimaksud dengan kata as-salim? Yang dimaksud dengan kata as-salim di jamak mudzakkar salim itu adalah ma salimat fihi sighatul mufradi indal jam'i. Ya, ma salimat fihi sighatul mufradi indal jam'i. Yaitu jamak ya di mana bentuk mufradnya itu tetap selamat ya tetap selamat ketika dijamakkan. Ya. Jadi ada kata yang mufrad ketika dijamakkan itu bentuk mufradnya tetap selamat. Ya. Bi an yabqa mufraduhu ba'da jam'ihi. Ya yaitu e, bentuk mufradnya itu tetap ya tetap dalam bentuknya ketika atau setelah di jamakkan. La yadkhulu hurufahu taghyirun fi naw'iha. Ya. Maka tidak ada perubahan yang masuk ke huruf-huruf dari kata mufrad tersebut. Ya la yadkhulu hurufahu taghyirun fi naw'iha. Ya tidak ada perubahan yang masuk ke huruf-huruf dari kata mufrad tersebut. Ya, perubahan dalam apa? Taghyirun fi nau'iha. Ya, baik dalam bentuk jenisnya. Ya, tidak ada perubahan jenis. Au adadiha. Ya, dan tidak ada perubahan jumlah hurufnya. Ya, jadi jenis hurufnya tetap sama, kemudian jumlah hurufnya tetap sama, au harokatiha ya dan harokatnya juga tidak berubah. Ya, contohnya muslimun dan muslimuna. Maka tetap sama, ya tetap sama. Muslimun pada muslimuna itu jenis hurufnya sama, ya tidak ada huruf yang berubah. Jumlah hurufnya juga sama, harokatnya juga tidak berubah. Illa indal i'lali, ya kecuali jika ada atau kita perlu melakukan i'lal di situ. Ya i'lal itu ya ketika suatu kata diakhiri dengan huruf illah atau ada huruf illah di suatu kata itu terkadang kita perlu melakukan ya pengubahan. Ya kita perlu melakukan pengubahan dari huruf-huruf tersebut ya, supaya lebih mudah diucapkan. Ya, fi nahwi, contoh aplikasi dari ilmu i'lal itu adalah ja'al mustafauna. Ya, ja'al maaf ja'al mustafauna. Ya, ja'al mustafauna. Telah datang orang-orang yang terpilih. Ya, maka di sini itu ada uh, penerapan dari kaidah i'lal. Nah, kita lihat catatan kaki mufraduhu mustafa ya, mufraduhu mustafa. Bentuk mufrad dari al-mustafauna itu adalah mustafa. Falamma jumi'a Hudifat alifuhu. Maka ketika mustafa itu dijamakkan, maka huruf alifnya itu dihapus wa baqiya ma qablaha maftuhan. Dan huruf yang sebelumnya yaitu huruf fa itu tetap dalam bentuk atau tetap dalam keadaan fathah. Jadi tidak dibaca mustafuna tapi mustafauna. Mengapa tetap dalam bentuk fathah atau tetap dalam harokat fathah? Liddalalati alal alifil mahdhufati. Ya. Jadi fa itu tetap dalam keadaan fathah untuk menunjukkan akan alif yang dihapus tadi. Ya, karena harokat fathah itu menunjukkan atau itu yang paling dekat atau terbiasa dengan e, huruf alif. Jadi asalnya Mustafa, ya, kemudian ketika dijamakkan menjadi Mustafauna. Ya, ada alif yang dihapus di situ. Ya, ini hanya ketika ada huruf illah di akhir. Jadi perlu ada penerapan kaidah i'lal. Nah, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kembali melanjutkan penjelasannya di atas. Wa hukmuhu ar-raf'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati. Dan hukum i'rab untuk jamak mudzakkar salim itu adalah dirofakkan dengan wawu ya sebagai pengganti dhammah. Ya karena ya dhammah itu adalah hukum asal untuk rofak. Nahwu contohnya aflahal amiruna bil ma'rufi. Ya aflahal amiruna bil ma'rufi. Ya beruntung orang-orang yang ya, menyuruh kepada kebaikan. Maka kata al-amiruna, dia itu e, fa'il, dan fa'il itu marfu. Ya, di sini marfu'nya itu dengan wawu. Jadi al-amiruna. Tanda rofaknya adalah wawu. Kemudian wan nasbu wal jarru bil ya'i. Ya, wan nasbu wal jarru bil ya'i. Ya. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya. Aflahal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari. Ya. Aflahal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari. Ya beruntung orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan juga ya mencegah dari kemungkaran. Maka al-amiruna itu sebagai fa'il itu rofa dengan wawu. Dan annahunya, annahuna itu sebagai yang diatofkan kepada al-amiruna itu juga rofaknya dengan wawu. Ya hanya di sini itu ada ya ya yang dihapus sebagai penerapan kaidah i'lal karena asalnya annahi ya ada ya di akhir. Kemudian wan nasbu wal jarru bil ya'i. Dan hukumnya jamak mudzakkar salim itu nasab dan jar dengan ya. Niyabatan anil fathati wal kasrati ya sebagai pengganti dari fathah dan kasroh. Karena hukum asal dari nasab itu adalah fathah, dan hukum asal dari jar itu adalah kasroh. Ya, hukum asal nasab itu fathah, hukum asal jar itu kasroh. Ya. Maka pada jamak mutakar salim itu nasab dan jarnya dengan ya. Nahwu, ya contohnya syajja'tul amirina bil ma'rufi. Ya syajja'tul amirina bil ma'rufi. Ya, saya telah memberikan semangat kepada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Maka al-amirina itu adalah ya maf'ulun bihi untuk syajja'tu. Ya maf'ulun bihi itu mansub. Ya di sini tanda nasabnya itu adalah ya yang ada pada al-amirina. Ya kemudian ya sallamtu 'alal amirina bil ma'rufi. Saya telah memberikan salam kepada orang-orang yang ya, menyuruh kepada kebaikan. Maka al-amirina di sini itu majrur dengan huruf ala. Ya dan tanda jarnya itu adalah ya. Kemudian kita lanjutkan walladhi yujma'u jam'a mudzakkarin salimin nau'ani. Ya, walladhi yujma'u jam'a mudzakkarin salimin nau'ani. Dan kata yang dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim itu ada dua jenis. Ya, atau ada dua macam ahaduhumal jamidu. Ya, yang pertama, jenis yang pertama adalah al-jamid atau isim jamid wal akharus sifatu. Ya, sedangkan yang kedua atau yang lain itu adalah sifat. Jadi yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu ada yang isim jamid, ada yang sifat. Kita lihat catatan kaki mengenai hal ini. Alismul jamidu, ya apa yang dimaksud dengan isim jamid? Isim jamid huwallazi lam yu'khadh min ghairihi. Ya huwallazi lam yu'khadh min ghairihi. Isim jamid merupakan ya isim atau kata yang tidak diambil dari selainnya. Artinya ya memang itu asal katanya seperti itu bukan merupakan derivasi atau turunan dari kata yang lain. Ya, itu yang isim jamid. Kemudian wasifatu, sedangkan yang dimaksud, dimaksud dengan sifat, yal mushtaqul ladhi ukhidha min ghairihi. Ya sifat itu adalah isim mushtaq. Ya artinya itu diambil dari kata yang lain ya dari fi'il madhi atau dari master. Fal awalu mislu maka yang pertama yaitu isim jamid itu contohnya rojulin. Ya rojulin, laki-laki. Babin. Ya pintu atau bab. Bayadin. Ya. Suatu yang putih, sesuatu yang putih. Maka rajulun, babun, dan bayadun itu adalah isim jamid. Ketiga kata tersebut tidak berasal dari kata yang lain. Wathani, mithlu, ya, dan yang kedua contohnya, yang kedua itu adalah sifat. Ya. Contohnya jalisun atau jalisin. Ya mithlu jalisin. Ya jalisun itu adalah ya orang yang duduk itu isim mustaq. Dia isim fa'il dari jalasa ya yajlisu. Kemudian maktubin. Ya, maktubin atau maktubun itu sesuatu yang ditulis. Ya, itu merupakan isim maf'ul dari kataba yaktubu. Maka ini juga isim mustaq. Kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi. Contoh yang kedua itu adalah mudarrisin. Yang mudarrisin itu juga isim fa'il dari darrosa yudarrisu. Kemudian jamilin. Ya, jamilin itu adalah yang indah. Ini merupakan isim fa'il dari jamula yajmulu. Ya, dan isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilin. Maka ini juga merupakan isim mushtaq. Kita kembali ke atas. فَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ جَامِدًا فَيُشْتَرَطُ لِجَمْعِهِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ Maka jika isimnya itu adalah isim jamid, maka disyaratkan ketika ingin dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu ada lima syarat. Ya. Apa saja syaratnya? Ya al-awwalu an yakuna alaman. Isim jamid ketika ingin di e, jamak dengan jamak mudzakkar salim, itu syarat yang pertama itu adalah isim tersebut harus harus berupa alam. Ya, harus berupa nama. Mithlu contohnya Zaidin wa Khalidin. Ya Zaidin wa Khalidin. Ya baik Zaidun dan Khalid itu adalah nama orang yang sudah ma'ruf. Bikhilafi rojulin wa gulamin. Ya berbeda dengan rojulin dan gulamin. Walaupun keduanya itu adalah isim jamid, tapi tidak atau bukan merupakan nama orang. Ya rojulin seorang laki-laki, gulamin itu adalah seorang ya budak atau seorang anak laki-laki. Ya. Illa ya di sini an kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi itu in. Ya, sepertinya lebih tepat in ya. Illa in sughira. Melainkan jika uh, isim jamit yang bukan nama tersebut itu di tasghir. Jadi tasghir. Ya, jadi rojulun ya nahwu rujailin. Ya contohnya adalah rujailin. Rujailin itu mengikuti wazan fu'ailun untuk rojulun. Karena terdiri dari tiga huruf. Maka rujailun artinya ya laki-laki kecil ya. Ketika tasrir itu dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim menjadi rujailuna. Mengapa fa innahu yujma'u ya atau fa innahu yujma'u annahu wasfun. Ya rujailun itu eh, dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena kata tersebut itu adalah kata sifat. Ya, menunjukkan laki-laki yang kecil. Ya, atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, li'annahu atau li'anna lismal musaghghara fi quwwatil wasfi. Ya karena isim yang ditasghir itu menunjukkan ya penguatan sifat. Ya. Jadi karena itu menunjukkan sifat, Ya, kata atau isim jamid ketika ditasrir itu menunjukkan sifat, maka dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lanjutkan athani syarat yang kedua an yakuna limudzakkarin. Ya isim jamid tersebut ya selain berupa nama itu harus berupa nama untuk mudzakkar ya untuk laki-laki bikhilafi zainab wa Su'ada. Yang berbeda dengan Zainab dan Su'ad. Ya, Zainab dan Su'ad itu sama-sama nama. Ya, tapi nama untuk perempuan. Karena itu tidak memenuhi syarat kedua ini tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat yang ketiga, al-thalithu, an yakuna li'aqilin. Ya bahwa nama tersebut itu harus untuk yang berakal. Apa yang dimaksud dengan akil di sini? Ai min jinsil uqala'i. Yaitu dari jenis, ya ini berarti akil di sini adalah isim jenis. Ya, menunjukkan jenis dari yang berakal. Ya, artinya menunjukkan jenisnya, umum. Ya, sehingga fayashmalus saghira wal majnuna. Karena ini merupakan isim jenis akil ini, maka ini mencakup ya anak kecil, ya anak kecil mungkin akalnya masih lemah atau belum berakal. Ya dan al majnun, orang yang gila. Ya, orang yang gila itu ya seharusnya tidak memiliki akal, namun tetap orang, tetap manusia. Dan manusia itu adalah jenis yang berakal. Ya, jadi itu maksudnya akilin di sini. Bikhilafi kamilin. Ya, berbeda dengan kamil. Ya. Kamil apa? Alamin ala farosin. Ya, atau kalau dicatatkan dari Ibnu Jauzi li'annahu alamun ala farosin. Karena kamil ini itu adalah nama untuk kuda. Artinya kalau kamil adalah nama untuk kuda, tidak dapat dijamak dengan jamak Mudhakar salim. Kemudian syarat yang keempat, ar-rabi'u an yakuna kholiyan minta itta'ni fizza'idati. Ya. Syarat yang keempat itu ya harus kosong atau tidak mengandung tak taknif tambahan. Ya. Artinya, ya walaupun nama, kemudian juga nama untuk muzakkar, dan juga nama untuk manusia, tapi tidak boleh mengandung tak taknis tambahan. Bihila fi hamzata wa tolhata. Ya, berbeda dengan hamzah dan tolhah. Ya, hamzah dan tolhah itu walaupun nama untuk laki-laki, dan juga untuk manusia, namun ada tak taknif tambahan di situ. Ya, sehingga Hamzah dan Tolhah tidak dapat dijamak dengan jamak mudhakar salim. Kemudian al khomisu syarat yang kelima an yakuna khaliyan minat tarkibi. Ya, nama yang hendak dijamak mudhakar salim dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu harus kosong dari tarkib. Ya, artinya tidak boleh berupa susunan. Bikhilafi si bawaihi. Ya, berbeda dengan si li Li'annahu murokkabun. Karena si bawaihi itu adalah murokkab. Ya, murokkab masjid di sini. Asalnya dua kata, namun ya kemudian digunakan sebagai satu kata. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, bikhilafi abadillahi. Ya. Maka abadullahi itu tarkib, ya idofi, uh, idofah ya. Maka tidak boleh dijamak dengan jamak mutakar salim sebagaimana si bawaihi juga tidak boleh. Karena kedua kata tersebut itu adalah tarkib Kemudian di sini ya, dicetakan dari Ibnul Jauzi, contoh yang lain adalah Taab Bato syarron. Ya Taab Bato syarron. Ya ini nama. Ya nama pena. Taab Bato syarron itu ya merupakan nama pena dari penyair jahiliyah yang aslinya nama beliau adalah Thabit bin Jabir. Maka ta'abbata syarran yaitu ya seperti dari fiil dan juga ya fa'il tersembunyi kemudian maf'ul bih ya seperti jumlah namun ternyata digunakan sebagai nama orang. Ya, li'annahu murakkabun. Karena Abdullah dan ta'abbata syarran itu murakkab. Maka tidak mungkin dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Wa minal amthilatil jami'ati lisyuruti dan contoh-contoh yang mengumpulkan syarat-syarat tadi, kelima syarat tadi, yaitu fazal aliyuna. Ya, fazal aliyuna. Para ali tersebut itu ya menang. Ya telah menang para ali tersebut. Tapi kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, fazal muhammaduna. Ya, para Muhammad tersebut ya telah sukses. Maka baik al-aliyuna dan al-muhammaduna itu mencakup atau mengumpulkan lima syarat tadi. Ya Ali dan Muhammad itu nama, nama untuk laki-laki, kemudian nama untuk manusia ya berakal, tidak ada tak taknis dan bukan merubah tarkib, ya bukan berupa tarkib, bukan berupa susunan. Ya maka karena memenuhi kelima syarat tersebut, di sini al-aliyuna atau al-muhammaduna itu sebagai fa'il dari faza sehingga marfu dengan wawu. Nah, perhatikan di sini ya al-aliyuna atau al-muhammaduna itu ada al di situ. Ya. Padahal kalau mufrad itu faza aliyun atau faza muhammadun. Ya, namun nama alam itu ketika dijadikan musanna atau jamak menjadi e, muhammadani dan muhammaduna itu tidak lagi menjadi isim yang ma'rifah. Ya, akan tetapi menjadi isim yang nakiroh. Ya. Karena nakiroh untuk memakrifatkannya perlu ada al yang masuk. Ya, kalau faza aliyuna itu aliyuna itu nakiroh. Maka untuk memakrifatkannya dimasukkanlah al di situ. Kemudian kemudian ya hannatul aliyina atau kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi hannatul muhammadina. Ya saya mengucapkan selamat pada para Muhammad atau para Ali. Ya karena itu di sini ya al-aliyina dan al-muhammadina itu adalah uh, maf'ul bih untuk hannatu. Maka dia mansub dengan ya. Kemudian marortu bil aliyina atau kalau dicetakkan dari Ibnul Jauzi marortu bil muhammadina. Maka al-aliyina dan al-muhammadina itu majerur dengan huruf jar Ya karena itu tanda jarnya adalah ya. Kemudian e, mengenai sifat wa ingka sifatan ya adapun kalau isimnya itu adalah sifat ya tadi pertama isim jamid namun kalau misalnya isimnya adalah sifat fi jam'ihi sittatu syurutin. Maka ketika sifat tersebut ingin dijamak dengan jamak mudhakar salim, maka disyaratkan enam syarat. Al-awwalu syarat yang pertama antakuna antakuna sifatu limudhakarin. Ya, sifat tersebut harus sifat untuk mudhakar bi haidin wa murdi'in. Yaitu berbeda dengan haid, ya haidin dan murdi'in. Ya haidin dan murdi'in walaupun tidak ada tak marbutoh di situ, itu khusus untuk wanita. Ya haidin adalah yang haid, ya. Kemudian murdi'in adalah yang menyusui. Dan yang haid dan menyusui itu hanyalah wanita. Maka tidak boleh Ya, di jamak dengan jamak mudzakkar salim. Athani syarat yang kedua antaku nasifatu li'aqilin. Ya seperti tadi bahwa sifat itu harus merupakan sifat untuk yang berakal atau manusia di sini. Bi khilafi sahilin. Ya, maka itu berbeda dengan sahilin. Ya tidak seperti sahilin. Sifatin lil atau sifatun lil khisani. Sahilin itu adalah sifat namun untuk kuda. Ya, untuk kuda. Yaitu yang meringkik. Kemudian asalisu syarat yang ketiga antakuna kholyatan minata'i. Ya bahwa sifat tersebut itu harus ya kosong dari tak. Ya, tidak mengandung tak bikhilafi ya tidak seperti qaimatin wa saimatin ya qaimatun yaitu wanita yang eh, berpuasa dan saimatun ya wanita yang maaf qaimatun itu adalah wanita yang berdiri atau wanita yang salat malam dan wasaimatun itu adalah wanita yang berpuasa. Ya, maka baik imatun dan imatun itu tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena ada tak di akhir. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, contoh yang diberikan adalah alamatun. Ya alamatun. Yaitu sirah mubalaghah. Ya, mengikuti wazan fa'al. Ya, jadi orang yang sangat berilmu. Nah, kemudian ada tak tambahan yang juga merupakan bentuk mubalaghah. Ya, maka alamatun itu tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Atau da'iyatun. Ya da'iyatun. Orang yang menyeru. Ya, maka tak di sini itu bisa jadi untuk wanita atau kalau untuk laki-laki itu bentuk mubalaghah. Ya da'iyatun, orang yang menyeru. Maka baik alamatun dan da'iyatun itu tidak dapat dijamak dengan jamak mutakar salim karena dia mengandung tak tambahan di situ. Kemudian ar yang keempat, syarat yang keempat, Allah taku nasifatu ala wazni af'ala sifat tersebut itu tidak boleh mengikuti wazan af'alu ya atau af'alu saja ya ala wazni af'alu tidak boleh sifat tersebut mengikuti wazan af'alu alladzi muannatsuhu fa'la'u ya alladzi muannatsuhu fa'lahu Ya sifat tersebut tidak boleh mengikuti wazan af'alu yang muannatsnya itu adalah mengikuti wazan fa'la'u. Ya mislu atau bikhilafi kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi mislu ya. Eh akhdaru. Ya akhdaru. Ya tidak seperti akhdaru. Ya yang hijau. Itu mengikuti wazan af'alu maka akhdaru tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian al-khamisu syarat yang kelima alla takuna sifatu ala wazni fa'lanu. Sifat tersebut tidak boleh mengikuti wazan fa'lanu. Ya fa'lanu e, merupakan wazan untuk sifat juga alladzi muannatsuhu fa'la. Ya fa'lanu itu bentuk muannathnya adalah fa'la ya bi khilafi ya atau kalau diceritakan dari Ibnu Jauzi mithlu ya sakronu sakronu yaitu yang mabuk maka sakronu di sini tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena dia mengikuti wazan fa'lanu Kemudian syarat yang keenam atau syarat yang terakhir alla takuna sifatu mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannatsu. Jadi syarat yang keenam itu bahwa sifat tersebut itu tidak boleh sifat atau tidak boleh berupa sifat yang sama-sama dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Ya ada sifat yang itu dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannats maka kata seperti itu tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya bi khilafi atau kalau dicetakan dari penul Jauzi mithlu saburin wa Ya sabur itu adalah yang penyabar dan jariyahin itu adalah yang terluka maka saburun dan jariyahun itu dapat digunakan untuk muzakkar dan muannats maka kedua kata tersebut tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa minal amtsilatil jami'atil syuruti dan dari atau di antara contoh-contoh yang mengumpulkan syarat tersebut ya yaitu aflahal mustaghfiruna aflahal mustaghfiruna. Ya, beruntung orang-orang yang beristighfar. Maka al-mustaghfiruna itu mengumpulkan keenam syarat tersebut. Ya, yaitu pertama sifat. Ya, sifat. Karena ini isim mustaq, yaitu isim fa'il dari istaghfara yastaghfiru. Kemudian juga untuk mudhakkar dan juga sifat untuk yang berakal. Kemudian tidak mengandung tak, kemudian tidak mengikuti wazan af'alu, tidak juga mengikuti wazan fa'lanu, dan juga mustaghfirun itu khusus hanya untuk mudhakar saja. Maka al-mustaghfiruna itu dapat dijamak dengan jamak mudhakar salim, di sini kedudukannya sebagai fa'il, Ya, maka dia marfu dengan wawu. Atau athaballahul mustaghfirina. Ya, Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang ber beristighfar. Maka al-mustaghfirina itu maf'ulun bihi, dia nasab atau mansub dengan ya. Atau athnallahu alal mustaghfirina. Ya, Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Maka al-mustaghfirina itu uh, majrur dengan huruf jar ala. Maka dia ya majrur dengan ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, farihal mukhallafuna. Ya, orang-orang yang ditinggal ya atau tidak ikut perang itu merasa bergembira. Maka al-mukhallafuna juga mengikuti syarat tadi. Ya, keenam syarat tadi. Yaitu sifat untuk laki-laki, untuk yang berakal, tidak mengandung tak, tidak mengikuti wazan af'alu, tidak mengikuti wazan fa'lanu, dan khusus untuk mudhakar. Ya. Maka eh, al-mukhallafuna, yaitu isim maf'ul dari khallafa khallifu itu di sini sebagai fa'il dari fariha. Maka di sini marfu dengan tanda wawu. Ya, kita lihat catatan kaki ini merupakan ya di surat At-Taubah ayat ke-81. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." ya yaitu dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka al-muhsinina yaitu isim fa'il dari ahsana yuhsinu itu merupakan maf'ulun bihi dari yuhibbu. Sehingga mansubnya dengan ya. Ya, kita lihat kembali catatan kaki itu ada di surat Ali Imran ayat ke-134 yang kita kembali ke atas wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana bil mu'minina rahima ya wa kana bil mu'minina rahima ya dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman ya maka di sini eh, al mu'minina yaitu isim fa'il dari amana yu'minu itu majarur dengan huruf jar ba. Maka ya dia tanda jarnya adalah dengan ya. Yang kita lihat catatan kaki ada di surat Al-Ahzab ayat ke-43. Nah, di sini ya perhatikan di akhir subbab ini ya selesai di sini, dicetakan yang ada di hadapan kita. Padahal biasanya Syekh Abdullah Al-Fauzan itu di setiap selesai subbab itu menjelaskan makna dari baitnya. Nah ini yang hilang dari cetakan ini. Sedangkan di cetakan dari Ibnul Jauzi ada. Ya karena itu ya walaupun sekarang mungkin dalilus salik itu agak sulit ya dicari dan harganya juga cukup mahal. Tapi kita mohon bantuan kepada Allah ya supaya dapat memiliki kitab ini. Ya. ya semoga dengan memiliki dan membeli kitab ini yaitu Dalilus Salik itu ya, kita mendapatkan keberkahan pada ilmu kita. Maka di sini saya akan membacakan ya, yang ada di cetakan dari Ibnul Jauzi. Wa hadza ma'na qawlihi warfa' biwawin ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala warfa' biwawin ya sampai selesai. Ya rofakkanlah dengan wawu sampai selesai. Ai irfa' bil wawi niyabatan anid dhammati. Yaitu rofakkanlah dengan wawu sebagai pengganti dhammah wabiya jarur niyabatan anil kasroti. Ya dan Jarkanlah dengan ya sebagai pengganti kasroh. Wansib biha aidon. Ya, dan nasobkanlah dengan ya juga. niabatan anil fathati. Yaitu nasobkanlah dengan ya sebagai pengganti fathah. Wa qawlihi ya wa qawlihi wa biya ya dan ucapan Ibnu makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dengan ya maksurun lid darurati dijadikan isim maksur ya ya itu asalnya ada hamzahnya di akhir ya mamdud yaitu wabiyain asalnya namun karena darurat syair itu dijadikan maksur dihilangkan hamzahnya karena darurat Ya. Nabiya ini muta'alliqun bi jarur muqaddamun alaihi. Itu jar majrur yang ya terikat dengan ujrur. Ya jarkanlah. Yang biya itu didahulukan. Karena biasanya ujrur wansib biya, tapi di sini didahulukan biya jarur wansibi. Wa qawlihi ya dan Makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, salima jam'i ya salima jam'i min idhafati sifati ila mausufiha. Ini termasuk pembahasan atau termasuk bab mengidofahkan sifat kepada mausufnya. Ya, mengidofahkan sifat kepada mausufnya. Ya terkadang dalam bahasa Arab ada susunan seperti ini, yang asalnya sifat dan mausuf itu didatangkan dalam bentuk idhofah. Wal aslu dan aslinya jam'u amirin wa mudhnibinis salimi. Ya jam'u amirin wa mudhnibinis salimi. itu jamak untuk amir dan mudhnib, yang keduanya itu selamat ketika dijamakkan. Wa asyara amirin ilal alami. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala amirin itu mengisyaratkan kepada jenis alam atau nama. Wa lis sifati Dan beliau mengisyaratkan kata dengan kata mudnibin itu kepada sifat. Waktafa bihima anisyuruti tolaban lilikhtisari. Dan beliau rahimahullah itu mencukupkan dengan dua kata ini, yaitu amirun dan muznibun, pun eh, atau beliau itu ya tidak menyebutkan, ya iktafaan, talaban lilikhtisari. Jadi beliau, yaitu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, itu tidak menyebutkan syarat-syarat tadi, yaitu lima syarat untuk isim jamid dan enam syarat untuk sifat. Mengapa? Ya tolaban nilikhtisari. Karena ada tuntutan atau beliau menginginkan bahwa al-khulasah ini dalam bentuk yang ringkas. Ya. Jadi karena ringkasan, beliau tidak menyebutkan syarat-syarat tersebut. Wabi shibahidaini dan beliau mengisyaratkan dengan kata ini ini ila ma ashbahahuma min kulli alamin wa sifatin bisyurutil madhkurati. Ya dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala syibahidaini itu beliau mengisyaratkan kepada kata-kata yang serupa dengan dua kata tersebut yaitu amirun dan mudhnibun. Ya ini menunjukkan bahwa itu mengisyaratkan yang serupa ya dari sisi alamun ya nama dan sifat ya, dan juga sifat bisyurutil madhkurati ya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.